cinta dan mengatakan dengan Muhammad oh, SAW adalah sebagai wujud tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada beliau karena hanya dengan kecintaan itulah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mau ngomong amal, jauh amal kita untuk membuat diri kita tinggi kedudukan di sisi Allah. Kalau mau ngomong ibadah, kurang. Kalau mau ngomong sedekah, kurang tapi modal kita adalah cinta kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad yang insya Allah dengan modal ini dan kita menjalani jalan beliau baginda Muhammad kita mengikuti dan menghidupkan sunnah baginda Muhammad insya Allah amal kita yang sedikit itu akan menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala kita mau menyadari apa musibah yang paling besar di negeri kita ini. Walau kita dilutun yang namanya musibah, tapi alhamdulillah musibah itu cuma musibah dunia. Musibah yang paling besar adalah musibah di agama kita. Wala musibah musibatana fi dinina. Doa para salaf kita adalah ya Allah, musibah apapun di dunia kita masih kuat tapi kalau udah musibah agama kita itu musibah yang paling besar kita dirundung musibah sebentar tsunami sebentar banjir sebentar gunung meletus sebentar ini dan itu tapi musibah yang paling besar adalah musibah krisis kecintaan dengan Rasulullah Musibah yang paling besar di negeri kita kalau ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada rasa kecintaan sedikit pun di hatinya dengan junjungan Nabi besar Muhammad. Ini paling besarnya musibah yang kita timpa. Ketika rumah kita sudah tidak seperti rumah Rasulullah, ketika akhlak kita sudah jauh dari akhlak Rasulullah, Ketika anak-anak kita bahkan nggak kenal siapa Rasulullah, nggak kenal sunnah baginda Muhammad, maka ini adalah musibah yang besar yang kita dituntut para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah untuk menghidupkan kembali sunnah baginda Muhammad. Hiasi rumah kita dengan syariat beliau baginda Muhammad. Terangi rumah kita dengan sunnah beliau baginda Muhammad. Maka insya Allah apapun musibah yang menimpa kita kecil kullu musibatin ba'da jalal ya Rasulullah musibah yang paling besar adalah musibah ketika kita jauh dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu insya Allah kita yang hadir di majelis yang mulia seperti ini apapun profesi kita siapapun diri kita yang pedagang yang ulama, yang umarok, jangan sampai lepas dari jalannya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, Kul hadi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ad'u ilallah mengajak orang dakwah ke jalan Allah itu adalah hal yang paling indah. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dakwah ini bukan untuk ulama, <coughs> bukan itu bukan saja untuk mereka orang yang punya ilmu. Setiap umat Rasul SAW yang dalam hatinya terukir la ilaha illallah, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajak orang dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Maka itu para hadirin Kalau kita kepingin dekat dengan Rasul Kalau kita mau menjadi orang yang paling dicintai Rasul Ingat selalulah kita jadikan saat dan waktu kita berdakwah di jalan Allah Yang ulama mengorbankan waktunya untuk mengajak orang dekat Allah Yang umarok mengorbankan waktunya pula untuk mengajak orang dekat dengan Allah melalui apa yang mereka miliki, melalui apa yang mereka jadikan sarana. Yang berdagang, dakwalah engkau di jalan Allah. Yang orang awam, dakwalah engkau di jalan Allah karena ini jalannya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada suatu riwayat seorang alim sufi besar, wali yang begitu diagungkan di negeri Maroko. Ibadahnya segunung, amalnya selangit diriwayatkan juga itu kalau yang namanya Qiyamul Lail itu mulai jam 12 sampai subuh membaca Al-Quran sampai hatam nggak pernah lepas dari 50 ribu kali bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad hingga beliau itu nggak ada suatu malam yang berlalu kecuali mimpi ketemu Rasulullah akan tetapi suatu saat ketika mimpi dengan Rasulullah beliau bertanya mungkin saking bedinya sampai tanya kepada Rasul ya Rasulullah ara'i taman ahad ilaika kami ya Rasulullah kira-kira ada nggak sih orang yang lebih kau cintai daripada aku ada nggak kira-kira aku tiap malam mimpi ketemu Rasul aku tiap saat bersolawat kepada Nabi Muhammad kapal ibadahku, hatam Al-Quran setiap hari nggak pernah lepas Apa ada kira-kira seorang makhluk umatku yang lebih kau cintai saat ini lebih daripada aku maka beliau Nabi besar Muhammad dalam mimpi tersebut mengatakan ada seorang yang namanya Ahmad bin Umar bin Sumay di negeri Syibam yang tak dikenal. Kemudian ketika bangun dari tidur penasaran ini orang. Mana mungkin amat ibadahnya bisa menandingi aku. Kemudian ketika dia pergi berhaji tanya kepada orang-orang yang dari negeri Syibam kenal nggak dengan Ahmad Umar bin Sumay kelihatannya nggak ada yang pada yang kenal Ahmad Umar bin Sumit itu kalau ustadz ustadz kampungan burung ngaji di Ngelangga bukan dari kondang bukan orang yang besar orang banyak nggak tahu tapi itu yang lebih dicintai Rasul bahkan dari seorang yang besar seperti beliau kemudian ketika itu bertanya dengan seseorang dia tanya Ahmad Umar bin Sumit dia saya tahu di negeri Sibam kenal Kemudian kalau begitu bolehkah engkau antarkan aku sampai di sana? Monggo silakan. Ketika sepulang haji nggak pulang ke Maroko tapi ke Sibang Sampai di sana bertemu Ahmad Umar bin Sumiyah. Ketika ketemu penasaran Bini Wali. Kira-kira kalau aku semalam itu hafal Quran sekali ini mungkin empat kali. Kalau aku 50 ribu sholawat ini mungkin 200 ribu sholawat. Tapi dilihat ketika bertamu di rumah Ahmad Umar bin Sumiyah, amal ibadahnya subhanallah pas-pasan malam kalau orang pada bangun malam jam 1 malam jam setengah dua bahkan jam 2 beliau ada jam 4 setengah 4 baru bangun kemudian sholawat kalau yang ini 50 ribu kali beliau enggak sedikit sholawatnya mungkin hanya 500 sampai 1000 kali akan tetapi yang membuat penasaran apa yang menjadikan orang ini begitu cintai Rasulullah hingga akhirnya tak kuat hati orang tersebut berkata wahai Ahmad Umar bin Smith Dengar, cukup aku berbahasa basi. Sekarang aku mau tahu nih, apa amalanmu? hingga aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan aku lihat kau adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Kemudian beliau tersenyum dan berkata, kalau mau tahu ntar habis sholat duha ikut saya. Kemudian setelah sholat duha, beliau melihat Ahmad Umar bin Sumit yang ketika itu lagi berjalan kemana? Ke pekarangan, ke ladang beliau teladan mengambil satu kitab dan beliau itu mengikuti para petani yang lagi di ladang yang lagi membaca sawah jadi ketika petani itu baca sawah beliau di sebelahnya ngambil safinatun nada sambil jalan sambil mulu. kenapa? ngajari supaya orang itu pintar sholat supaya orang itu pintar ibadah supaya orang itu ngerti syaratnya sholat, syarat puasa dan syarat haji beliau berjalan coba dibayangin orang tersebut jalan Membaca sawah berjalan dan beliau di sebelahnya sambil mengikuti tidak pakai nunggu diundang beliau tidak pakai nunggu punya lain, sudah didatangi orang tapi beliau datang kemudian beliau berkata kau kau aku dicintai Rasul karena perbuatan ini yaitu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka itu para hadirin yang dimudahkan oleh Allah kalau kita ingin dicintai baginda Muhammad kalau kita kepingin disayang oleh Rasul Alaihi Wasallam, siapapun kita, jadikan saat-saat kita, jadikan segala umur kita, jadikan segala-gala milik kita hanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita, siapapun kita, yang ulama dengan lisan mereka, yang umaro dengan jabatan dan wewenang mereka, semuanya berdakwah mengajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang ulama mengajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mereka yang umaro memberikan peluang untuk mereka berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ta'awun saling bantu membantu ini terjadi semuanya adalah dari Allah dan semuanya orang yang dicintai Rasulullah maka dari itu para hadirin siapapun kita kita dituntut untuk membuat girang hati Rasulullah Gembira hati bagi Muhammad SAW dengan kita berdakwah di jalan Allah. Walaupun kata guru kami yang tapi Umar dalam wasidahnya beliau mengatakan tak tariq khair wara dakwah ilallah dawam bil fi'li wal qasdi wal niyah wa khair kala kalau sampean nggak punya jabatan sampean nggak ngerti yang namanya Quran hadis sampean nggak ngerti apa-apa niat sampean pun bisa dibuat dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala pernah suatu kali Habib Abu Bakar bin Yahya ketika hadir di majelis seperti ini beliau mau ceramah nggak berani beliau mau ngomong takut tapi dalam hatinya ada perasaan ya Allah ini kesempatan kalau seumpama aku ingatkan orang untuk kembali di jalan Allah ini kesempatan tapi saya bukan orang ahli ceramah ya Allah ya Allah coba saya ngerti coba saya bisa menyampaikan untuk mendekatkan dia orang-orang tersebut dekat dengan Allah niscaya aku akan katakan kemudian beliau pun duduk seakan-akan menunggu Habib Abu Bakar bin Yahya untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Akan tetapi ketika itu Habib Abu Bakar nggak nyampaikan apapun, setelah hatam majlis keluar dari orang dari Majelis dipanggil habib Muhammad bin Ketika dipanggil, aku lihat dengan kacamata ilahi, aku lihat yang kau niatkan yang kau akan kau sampaikan untuk mereka taubat lihat tidaklah keluar dari masjid kecuali mereka kalau kau di sana Allah belum tentu yang membuat taubat ceramah belum tentu yang membuat orang beda dengan Allah adalah kalimat tapi niat seorang yang betul-betul mengerti dakwah dan tugas untuk misi berdakwah di jalan Allah akan membuat kita insya Allah pada dekat di sisi Allah Subhanahu baik kanjeng Nabi, ayo berdakwah insyaallah Allah Subhanahu wa taala. mungkin-mungkin deh, berulang panjang dengan sedaya termasuk orang-orang yang dicintai Rasul SAW Sirah motor yang telah sudi datang dari Banyuwangi ke Alhamdulillah beliau tadi pagi juga telah hadir di pondok kami dan sekarang hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada beliau, Amin. Amin. Amin. Amin. kiranya memanggil memanggil mengundang kita sekalian di tempat yang mulia ini Pak insya Allah buat majlis ini adalah syafaat bagi majlis ini adalah khusnul khatimah majlis ini adalah maaf dari Allah